Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Jadi tugas kita sebagai orang beriman islahkan, maslahatkan, damaikan kalau ada orang di antara kita yang konflik tong digegedekeun malah resep pun aya konflik teh api duiteun euy. Kasih itu menang duit, kasih itu menang duit. Nah ini hati-hati. Islam sangat mengharamkan. Namanya tajasus. Wattakullah dasar mendamaikannya bukan kepentingan politik, materi filsafat serbajat simbiosa mutualistis dalam masalah duit ah iya mah dulu we watakullah takut ke Allah daku Allah diperintah suruh mendamaikan la'allakum turhamun biar kita dapat untung yaitu rahmat ah, Allah